الحمد لله الحمد لله الذي على نعمه في آخر الشهر المحرم من السنة الجديدة هجرية التامة الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام الرحمة أحمده حمد الحامدين وأستعينه إنه خير المؤين وتوكل عليه إنه ثقة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى وسيد الوراء رحمة للعالمين وحجة للجاحدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله الذي يؤدي إليه من اتقاه ولا يعزب عليه إدراك من عصاه وذركم الغفلة من الأمر المدل فرحم الله تعالى امرأة خدا في إصلاح زاده والتيغد ليوم معاده اعلموا أن هذا الشر شر عديم شرف الله عظمه وسماه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 husnul khatimah. dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga kita masyarakat kita mendapat pengayoman rahmat Allah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya ma'syaral muslimin rahmatakumullah Rasulullah telah menyampaikan tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahu tabrani Artinya sungguh bahagia bagi orang yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Oleh karena itu, Pak ya, muslimin rahmakumullah. Benarlah menjadi kenyataan pada abad ini bangkitnya umat Islam menuju perdamaian peningkatkan di dalam fisik dan mental, kesatuan dan persatuan terutama di dalam negara kita ini dan seluruh dunia. Hal ini tergantung pada diri kita umat Islam sendiri. Tapi kalau umatnya terutama generasi muda Islam sudah meninggalkan syariat Islam, membuat remeh rukun Islam, suka mengerjakan perbuatan buruk, makan barang haram dari mana saja datangnya barang riba, suka melakukan zina, suka minum minuman keras, suka mabuk-mabukan bergala gaya daripada adat barat, dan tidak birrul walidin, yakni tidak lagi berbakti kepada orang tua. Sebaliknya berani menyakiti kedua orang tua, sanak familinya, tokoh masyarakat para ulama dan para habaib. Maka jangan diharap lagi akan kejayaan umat Islam dan suksesnya pembangunan di negara kita ini dalam arti yang sebenarnya. Tapi sebaliknya musibah bencana yang akan datang sebagai peringatan dari Allah semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita selalu memberi kepada kita rahmat dan kasih sayang ketentraman yang dibalik daripada bencana itu diganti dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Faya ma'syarul muslimin rahmakam Allah Oleh karena itu sudah menjadi kenyataan dewasa ini banyak terjadi tabiat anak-anak orang muslim sendiri jika menganggap majikannya itu orang kafir mereka anggap asor sopan santun berlaku tawaduk kepadanya karena pamrim dapat uang banyak sedangkan kepada orang tuanya sendiri ia berbuat kasar tidak menuruti perintahnya yang baik dan malu bersalaman mencium tangannya orang tua di muka orang banyak karena dia merasa gengsi hina melihat kedua orang tuanya karena dia sudah merasa sarjana oleh karena itu begitu pula seorang tuanya meninggal dia tidak ingat lagi kepada orang tuanya tidak pernah mendoakan sedikit pun dia beranggapan yang mati biarlah mati pokoknya kita berfaya-faya hidup cuma satu kali ini benar-benar sudah keluar daripada ajaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dengan menyambut tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi, maka kita baru hati kita, mental kita, anak-anak kita tetap mental muslim dan berakhlakul karimah menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya muslimin rahimakumullah. Rasulullah memberikan tausia arba'u hakin ala Allah. Alla yudkhilahumul jannata wa la yudikoha na'imaha. Mutmiru hamrin wa akilur riba. Wa akilu malil yatim bigayri haqa. Wal akuli walidayhi. Rawahul hakim. Artinya empat bagi Allah. Yaitu tidak memasukkan orang-orang itu ke surga. Surga. dan tidak memberi rasa nikmat surga kepada mereka selama mereka tidak bertobat sebelum mati. Satu orang yang suka minum khamer, minum minuman keras, mabuk mabuan morfin, ganja dan sebagainya. Kedua orang yang biasa makan barang riba, hasil curian, jambretan, penjudian, rentenir dan korupsi dan lain sebagainya Tiga orang yang suka makan harta anak yatim dengan tanpa hak. Keempat orang yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu melalui mimbar yang suci ini kami menghimbau terutama kepada diri kami sendiri keluarga dan para hadirin sekalian terutama generasi Islam marilah kita kembali dan kita patuhi syariat Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalamnya dengan sunnah yang baik menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Hormatilah para alim ulama, para habaib. Hormatilah ayah ibumu, sanak kerabatmu, segenap saudaramu, seagama Islam dan setanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Ibrahim ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Shadaqallahul adzim. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sekalian para orang mukmin yaitu nanti pada hari hisab yaitu hari kiamat. Waya ma'asyarul muslimin rahmakamallah. Rasulullah telah memberi sanksi kepada anak yang durhaka. Kepada orang tuanya. Kullud dunub yu'akhirullahu ta'ala. Masya'a minha ila yaumil qiyamah. Illa ukukul walidain. Fa innallaha yu'ajiluhu lisahibihi bilhayati. Wablal mamad. Al-hadis al-kamakal. Al-hadis al-kamakal. Artinya segala dosa Allah mengakhirkan menurut apa ia kendaki daripadanya sampai hari kiamat. Kecuali dosanya berani kepada kedua orang tua. Maka sesungguhnya Allah akan mempercepat yakni balasan siksanya bagi yang berani kepada kedua orang tuanya di dalam kehidupannya sebelum ia mati. Hadis riwayat Imam Turmudi. Demikianlah fungsi kedua orang tua terutama kaum ibu adalah penting sekali dalam bidang pendidikan putra-putrinya untuk menjadikan manusia yang baik yang diridhai oleh Allah, baik dunia, baik akhirat dengan ridha Allah. Terdapat kisah di dalam kitab filsafah. Ada dua orang yang mendaftarkan haji dari timur tengah sana. Pekerjaannya yang satu menjual daging dan yang satu menjual makanan yakni tukum racang Keduanya mendapat panggilan untuk haji tapi yang jual daging tidak berangkat karena ada udur syar'i. Karena itu temannya itu bersama Syekh, dia rombongan berangkat haji ke Mekah sampai dia menjalankan umrah dan haji. Oleh karena itu pada malam Jum'ah dia masuk masjid Haram salat tahajud di Hijr Ismail. Tatkala dia setelah salat dia berzikir, beristighfar, bertasbih, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salamnya. Begitu banyak dia membaca wirid dan baca salat salam kepada Rasulullah. Dia ditakdirkan tidur sebentar. Dengan tidur itu dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man anta? Ana Rasulullah. Siapa engkau ya? Ana saya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Mana temanmu yang jual jaging itu? Dia tidak jadi berangkat ya Rasulullah. Karena apa? Karena dia ada udur syar'i. Rasulullah di dalam mimpinya itu dia menyampaikan sampaikan salam kepada orang itu. Dia dicatat sebagai haji mabrur dan disediakan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu intabaladik langsung dia bangun dari tidurnya dan dia berangan-angan benarkah saya bertemu Rasulullah. Tapi kalau di dalam hadis Rasulullah menyampaikan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadah fa inna syaitana la yatamassalu bi rawahu Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang mimpi melihat aku di dalam tidur, maka sungguh ia melihat aku seperti dia tidak tidur karena setan tidak bisa menyerupai daripada aku. Orang itu bangkit dan bersama daripada rombongannya dia berangkat ke Madinah dan di sana dia banyak masuk raudhah dan salat dia bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lebih dari delapan hari serombongan itu berangkat pulang ke Kuwait dengan beberapa perjalanan bulan sampai datang di kampung halamannya dia seakan-akan mendapat amanat daripada Rasulullah dia menemui kepada orang pemuda yang jual jading itu dan disampaikan bahwa pesan dia mengatakan saya tidak ujub saya tidak riak tapi di dalam salat setelah salat tahajud saya baca zikir selawat tasbih saya ketiduran bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyampaikan katakan kepada orang itu dia dicatat sebagai haji mabrur dan disiakan rumah di dalam surga. Pemuda yang jual daging itu malah dia menangis. Maka orang ini adalah kedua kali dia takjub. Kenapa dia jadi menangis? Dia mengatakan, engkau ditakdirkan oleh Allah haji dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak bisa ziarah ke sana untuk memenuhi kewajiban rukun Islam karena ada udur syar'i. Mari masuk ke kamar. Setelah masuk ke kamar ditunjukkan ada seorang perempuan yang sudah tua, kabaya disawab seperti putihnya daripada kain baju. Ini adalah ibu saya. Dan menjelang subuh dia saya gendong untuk mengambil air wudhu. Setelah itu saya gendong lagi. Saya berwudhu dan berjamaah bersama ibu. Setelah itu ibu baca wirid, baca Quran sampai waktu duha dengan waktu duha ibu menjalankan duha. Setelah selesai ibu saya sisiri dan saya dulang untuk makan pagi. Setelah itu saya berangkat ke pasar. Setelah jam 11 saya pulang. Saya lihat ibu saya sudah bangun dan dia saya angkat lagi ke kamar mandi untuk berjamaah sholat dohor. Sore lagi maghrib lagi, isak lagi. Karena itu saya tidak bisa meninggalkan ibu karena kewajiban untuk menggendong ibu yaitu untuk mengambil air wudhu dan bersama-sama sholat bersama-sama. Inilah udur saya yang sudah menghalangi haji saya. Oleh karena itu, saya masyarakat muslimin rahimakumullah. Rasulullah di dalam riwayat Tabrani menyampaikan, namin barin ila walidayhi nadra rahmah illa kataballahu lahu hajjatan mabrurah fakila ya Rasulullah kulla yawmin mi'ata marrah na'am Allahu Akbar wa atyab rawahu Tabroni. artinya tidak ada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang yakni dia bersalaman tiap pagi dan sore kecuali ia dicatat pahalanya seperti haji mabrur Sahabat bertanya, kalau anda orang yang berbakti kepada orang tuanya, sehari semalam itu seratus kali ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, iya, yakni pahalanya seratus kali haji mabrur. Allah maha besar dan maha baik. Demikianlah Hadirin sekalian, kisah daripada birrul Walidin yang menempatkan kita sebagai umat Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjunjung tinggi umat Rasulullah marilah kita hormati para ulama para habaib birrul walidin kalau dia sudah meninggal kita panjatkan doa kita panjatkan daripada saudara jariyah untuk ke masjid dan kita dengan iringi dengan mengirim doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu saya maksul muslimin rahimakumullah sebagai akhir khutbah ini sahabat datang kepada Rasulullah indi bustanin ya Rasulullah saya punya kebun ya Rasulullah untuk saya jariakan pembangunan masjid dan saya niat untuk mengirim doa kepada ibu saya ya Rasulullah apakah sampai Rasulullah menjawab ya sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah khutbah yang sesingkat ini Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akhlakul karimah, diberikan rezeki yang halal. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini cepat diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala.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 في ذكر الحكيم وأدخلنا وإياه في جنة النعيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نوازل الغماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi salatan daimatan bil qada wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhal hadin al kiram usikum wa nafsi bi taqwallah إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وصان علي ومن ستة الكرام وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم واد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن ليلته من المسلمين شيئا من أمورنا واجمع بيننا وبينهم برحمتك في الجنات إنك ولي الحسنات برحمتك أرحم الراحمين اللهم لست الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتكين إماما اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وزوجنا تلاميذنا من أهل الخير والإبن ولا تجعلناهم من أهل الدر والشر اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزنا والزلازل والحال ما ظهر من عن بلدنا هذا خاصة من إندونيسيا ومن المدرسين عامة يا رب العالمين يا رب يا رب أنت مطلوبنا وإذاك مسودنا اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يسر لنا كل الأمور ولا تعسرها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أعمالنا عملا صالحا وصدقنا صدقا تقبلا وذريتنا ذرية صالحة واهتم لنا بحسن خاتمة وحكمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا أسف يا رب وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh yaidukum la'allakum tadhakkarun wa la'dikullahu 'azza wa jalla wa akbaru